السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما خلقنا وكما أكرمنا وكما رزقنا وأنعمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan pengabdian kita ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam media amal soleh yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan mudah-mudahan seluruhnya akan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya akan lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian usul fikih yang sudah kita sampaikan pada dua pekan yang lalu. maaf ini agak lambat komputernya. Baik, kita sudah membahas bahwa kaidah-kaidah dalam usul fikih merupakan satu prestasi terbesar dari para ulama kita yang kemudian dari kaidah-kaidah yang mereka gulirkan hukum-hukum Islam atau persoalan-persoalan mutakhir kontemporer bisa ada acuannya dari acuan agama Islam. Bisa dibayangkan jika kaidah ini tidak ada, bisa kita bayangkan jika kaidah ini tidak ada, maka banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak kita temukan kaidah-kaidah dasarnya yang menjadikan hukum Islam atau produk-produk Islam itu senantiasa kita dikomunikasikan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Salah satu dari kaidah tersebut adalah kaidah apa yang disilakan dengan al-orfu. Ini kalau saya selaikan jadinya anu ini apa agak lambat jadinya. Saya kurang mengerti tapi ketika di ah, baik. Al-orfu satu kaidah yang cukup istimewa di tengah persoalan kemasyarakatan yang cukup besar. Rasulullah sudah mengingatkan mar'abul muslimun hasan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam itu juga bagi Allah merupakan sebuah kebaikan. Ada dua hal yang prinsip. Yang pertama, bahwa pandangan seorang muslim secara kolektif itu merupakan satu pandangan yang baik. Beda dengan pandangan personal. Makanya mawa'ul muslimu hasan, apa yang dipandang oleh seluruh komunitas muslim itu baik, maka di mata Allah itu baik. Karena tidak mungkin seluruh komunitas muslim itu sepakat untuk mengusung kemaksiatan atau kejahatan. Tidak mungkin. Mustahil seluruh komunitas umat muslim, umat Islam ingin mengusung kejahatan atau kemaksiatan. Itu mustahil. Maka jika sebuah komunitas itu memandang kebaikan, maka itu juga mendapatkan legitimasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kaidah yang pertama urus, yaitu secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas suatu kaum. Tentunya mayoritas muslim ini ya. Nanti kalau kaum itu umum, maka kalau kebiasaan di Eropa begitu, nanti menjadi keputusan hukum. tidak? Jadi tadi tanda tanya bahwa komunitas muslim tidak mungkin menggagas secara kolektif hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kebiasaan itu bisa dalam perbuatan, perkataan, perbuatan, atau mereka meninggalkan sesuatu. Ya, misalnya, ketika biasa ya, masyarakat itu menyebutkan daging, sudah otomatis yang dimaksud adalah daging sapi. Gitu ya. Karena tidak mungkin di sebuah komunitas muslim ketika membeli daging kemudian daging yang tidak halal gitu ya. Tapi sudah ya dalam badan ini kalau sudah ya muncul dalam persepsinya bahwa daging itu adalah daging sapi. Nah, atau kebiasaan masyarakat muslim yang berkaitan dengan ya kebiasaan itu di hari tertentu dalam satu minggu ya, misalnya hari minggu hari ahad itu kan merupakan sebuah kebiasaan yang itu juga baik. Ya. Harus berkomunitas misalnya di Malaysia, di provinsi Kelantan, itu liburnya hari Jumat. Ya, satu misalnya itu di Kelantan hari Jumat. Problemnya bagaimana? Terjadi problem karena ada anaknya yang sekolah di provinsi lain. Ketika anaknya libur, ya adiknya yang sekolah di provinsi itu tidak libur. Itu juga problem dengan orang tua mau menyetting waktu untuk anak-anaknya. Ya saya katakan problem tidak bisa. Ya, karena sudah di set hari ahad itu hari libur, ketika provinsi lain setnya pada hari yang lain itu problem pada orang tua. Ya, jadi liburnya ini hari apa begitu. Cakupannya dibagi dua, ada urus yang kam seperti kegiatan tertentu yang berlaku di masyarakat seperti jual beli mobil. Otomatis ketika kita beli mobil, itu seluruh yang terkait dengan mobil itu sudah masuk dalam hitungan angkanya, hitungan harga. Jadi ada banyak, ada dongkrak, ban serep dan sebagainya. Ada ya bermacam aksesoris yang sudah include di dalam mobil tersebut. Jadi itu sudah kebiasaan. Ada kebiasaan khusus yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu seperti penentuan masa garansi suatu barang. Kalau sebuah masyarakat menyepakati bahwa di sini sudah menjadi kebiasaan garansi barang itu tiga bulan. Maka sudah menjadi keputusan hukum. Lebih dari itu sudah tidak ada garansi. Atau kalau kita biasa menerima faktur kan ada. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu sudah tepat. Kalau memang kebiasaan di masyarakat itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, maka itu mengikat dalam keputusan hukumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam kan? Ya karena al-khiyar itu proses tawar menawar sebelum barang itu kita bawa ke rumah. Kecuali ada dalam tanda kutip jika mendapatkan suatu silakan dikembalikan. Tapi kalau sudah ada akan begitu, maka sudah menjadi oh hukumnya berlaku dan mengikat. Namun dari berbagai urus yang ada kebiasaan-kebiasaan itu, tentunya tidak semua kebiasaan itu masuk dalam kategori ya, keputusan hukum yang bisa diterima oleh Islam. Ada urut yang sahih, yang benar. Yaitu kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan mabarat. Ya. Seperti umumnya mungkin di masyarakat kita, selain dari mahar, keluarga itu memberikan hadiah. Ya. Itu kan tidak bertentangan, kan Atau di sebuah daerah yang lain, ya bukan hanya mahar tapi yang dibawa itu macam-macam gitu ada makanan ada perlengkapan pakaian dalam pakaian luar ada kosmetik biasanya ada beragam hal yang itu sebetulnya tidak termasuk dalam syariat tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan yang sahih yang bisa dijadikan sebagai acuan tidak ada masalah tetapi ada urut yang pasti yang batal atau yang rusak. Tentunya yang bertentangan, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau kaidah dasar dalam syariat. Seperti kegiatan pedagang menghalalkan unsur riba dalam pinjam meminjam. Ya, kan sudah biasa. Kalau saya pinjam sepuluh ribu, maka nanti saya sepekan lagi saya harus bayar 20 ribu. Kan sudah biasa. Tapi kebiasaan itu bertentangan dengan syariat karena mengarahkan unsur riba dalam pinjam meminjam. Ini Bapak Ibu lebih tahu tentang masalah ini. Tapi kebiasaan atau misalnya ya rentenir biasanya yang datang ke pedagang-pedagang, kaki lima dan sebagainya. Kan mereka tidak mengatakan bahwa itu merupakan bunga atau riba. Jadi itu menjadi kebiasaan sudah sudah biasa kita kita melakukan transaksi demikian. Nah kebiasaan itu tidak termasuk dalam yang disetujui atau mendapatkan ya, penerimaan dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jelas aturannya riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya dalam pinjam meminjam, terutamanya dalam pinjam meminjam. Baik ini secara terminologi dahulu, baru kemudian kita lihat ternyata para ulama sudah ijma sepakat bahwa kebiasaan yang sahih yang benar baik menyangkut urus yang am yang berlaku bagi seluruh masyarakat atau yang berlaku pada kelompok kecil dari masyarakat ya itu bisa dijadikan hujan dalam menetapkan hukum syariat. Namun karena urus itu sifatnya adalah melihat perkembangan masyarakat, maka tidak permanen. Ia bersifat kondisional, kadang-kadang berubah, berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Kalau masyarakat sudah meninggalkan kebiasaan itu, maka kebiasaan itu tidak menjadi hukum lagi karena sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Alhamdulillah di masyarakat kita kebiasaan-kebiasaan baik baik itu cukup banyak sekali dan itu direspon baik oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, salah satu dari kaidah urus tadi adalah yang pertama al-ma'ruf urusan kal masyrufi syarfan wasabitu fil urfi kal sabiti fil nafsi. Ya. Apa yang dikenal sebagai urus sama dengan apa yang ditekam dengan syarat. Jadi kekuatan hukumnya sama. Ya. Sebuah hukum yang berlandaskan teks Al-Quran dan hadis itu sama kekuatannya dengan sebuah hukum yang berlandaskan kepada kebiasaan yang benar. Kekuatan hukumnya sama. Ya. Itu dalam kitab usul fikih yang sederhana. Jadi di antara contoh alkohol itu kita masuk ke toilet bayar seribu. Itu kan. Kalau tidak bayar seribu itu berdosa. Karena sudah menjadi kebiasaan kalau masuk ke toilet itu bayar seribu. kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kekuatan hukum dari produk yang dihasilkan melalui acuan dari urus kebiasaan yang baik, yang benar, itu kekuatannya sama dengan produk hukum yang acuannya adalah teks-teks Al-Quran dan Hadis. Jadi subhanallah, ternyata Allah membuka peluang ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kontemporer yang berubah dari kebiasaan struktur masyarakat bisa menjadi acuan hukum yang mengikat sama kekuatannya dengan kekuatan jika itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Nas. Kan banyak kemudian persoalan yang kita cari landasan di Al-Quran dan hadis secara tekstual tidak kita temukan. Nah maka ini merupakan salah satu dari ya, hasil karya para ulama kita di dalam menetapkan. Jadi kekuatannya sama, Nah, kemudian syarat-syarat huruf yang pertama, huruf itu berlaku umum di oleh anu mayoritas masyarakat. Nah, ini ter terkait dengan masalah budaya. Ya. Apakah budaya itu bisa dikatakan huruf? Ya, budaya bisa maaf di Sulawesi Selatan di perkampungan itu kalau mandi itu bareng satu sumur, Pak. Itu tidak pakai baju, cuma pakai kain aja perempuan dan laki-laki bareng satu sumur. <laughs> apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum atau tidak. Atau sebuah masyarakat memang dalam masalah pakaian budayanya seperti itu berpakaian itu tidak menutup aurat misalnya. Apakah itu menjadi urus juga? Iya. Karena kekuatan urus itu sama dengan kekuatan sebuah produk hukum yang lahir dari bacaan atas teks dan hadis. Tentunya kan tadi ada yang sofi dan ada yang tidak. Jika bertentangan dengan nas, Al-Quran dan hadis tidak Jadi produk urus itu jika tidak ada ya, teks dalam Al-Quran maupun hadis, jika ada sudah, urus itu tidak berlaku. Tetapi masalahnya kan banyak persoalan atau kegiatan-kegiatan yang dicari ya, tekstual di Al-Quran hadis tidak ada. Maka menetapkannya itu berdasarkan kaidah ini. Urut tidak bertentangan dengan urut terlebih dahulu dalam masyarakat sebelum ada ketetapan hukum. Nah, seringkali kita membedakan antara budaya dengan syariat. Ya, tahlilan itu budaya atau syariat sih? Peringatan murid itu budaya apa syariat? Kan? <laughs> Jadi kalau dinamakan budaya, itu lebih dahulu ada, sebelum ada keputusan hukum. Tapi kalau sudah ada keputusan hukum, ya, lantas kemudian keputusan hukum itu menjadi budaya di dalam sebuah masyarakat, maka itu sebuah syariat. Nah, maka untuk itu harus sudah bermasyarakat dahulu, bukan kemudian ya, keputusan hukum sudah ada bahwa ini tidak boleh, bahwa e, harus menutup aurat, kemudian muncul budaya tidak menutup aurat. Bisa. Maka itu jelas bertentangan dengan syariat. Karena lebih dahulu ada ketetapan hukum. Ya. Kalau tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam sebuah transaksi. Jadi kalau sudah jelas akadnya, ya, kalau di Malaysia itu masih diterapkan beberapa yang kalau kita beli, jual beli itu kan, itu mereka menyebutkan dengan akad yang sorry, bu saya beli barangnya bu ya. nanti yang menjual mengatakan, ya Pak, saya jual barangnya. Jadi ada. Ya. Kalau kita sudah biasa, kalau ngambil barang, bayar, itu sudah selesai akadnya begitu. Tapi kalau di sana masih, di beberapa kampung masih diterapkan, kalau orang jual beli itu harus keluar, dia mulut Pak akadnya. Jadi yang membeli mengatakan, Pak, saya beli ya. Yang menjual mengatakan, Bu, saya jual. Ya. Tapi kita sudah biasa pakai itu. Apakah tidak ada ijab dan kabul, sudah ada. Karena ijab kabul kita ketika kita mengambil barang itu berarti kabul. Ketika penjual itu menerima uang itu berarti ijab sudah menerima dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah jelas dalam transaksi itu demikian. Huruf tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Nabi sehingga hukum yang dikandung nas itu ya tidak bisa diterapkan. Ya. Baik. Nah, kita lihat di dalam masalah urus ini ada hal yang fundamental. Ya. Yang paling kuat di masyarakat adalah urus yang terkait dengan masalah urus amali. Kalau urus lazim mungkin tidak besar persoalannya. Tapi bagaimana yang terkait dengan urus yang dinamakan urus amali? Kebiasaan ya, apa yang kita lakukan di dalam sehari-hari kita. Jika kemudian masyarakat memandang itu kebiasaan yang baik dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menentangnya ataupun yang melarangnya, maka kebiasaan sehari-hari itu merupakan sebuah produk hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan kekuatan hukum yang landasannya ada kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang banyak dipertanyakan adalah di sini, yaitu huruf dari segi huruf khas. Ya, misalnya kebiasaan di sebuah daerah yang melamar itu wanita, ya Pak ya. Yang meminang itu wanita, bahkan ya wanita itulah yang menyiapkan seluruh dana untuk prosesi pernikahan, bukan pihak laki-laki ya, laki-laki yang dibeli. Ini urut atau kebiasaan di sebuah masyarakat. Nah kita baca kebiasaan itu karena ini yang khas pada umum lebih lebih mudah karena sudah fenomena di masyarakat. Tapi yang khas ini yang kemudian kadang-kadang memunculkan masalah. Hanya sebuah provinsi tersebut yang kemudian kebiasaannya bahwa wanita yang meminang laki-laki Lantas apakah kebiasaan wanita menghina laki-laki itu dibenarkan secara syariat? Karena kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan ya wilayah tersebut. Nah ini yang banyak dibaca. Sehingga ada yang mengusulkan misalnya bagian harta waris itu adalah sama laki-laki dan perempuan karena perempuan juga bekerja bahkan perempuanlah yang meminang laki-laki Bahkan perbuatan yang menyiapkan dana prosesi pernikahan sehingga wanita dan laki harus diberikan bagian dari harta pusaka yang yang sama rata. Tadi kan muncul. Gagasan seperti muncul. Kita katakan, ini urus ini berlaku sangat khusus dan sangat lokal sekali. Ya. Sementara urus urus yang terjadi pada masyarakat muslim yang lain itu adalah urus yang kita pahami bahwa wanita laki-laki lah yang meminang dan laki-laki lah yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan rumah tangga maka bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian wanita. Jika terjadi antara urus yang am dengan urus yang salah, seolah-olah ada sebuah pertentangan, maka yang harus kita dahulukan adalah al-ursul am ala yang lebih umum itu didahulukan daripada urut yang bersifat khusus dalam skala lokal. Karena problem jika kemudian di daerah ini begitu, kemudian di wilayah lain juga berbeda. Jadi kalau kita baca pembagian kata pusaka berdasarkan urut, maka itu hanya berlangsung di sebuah komunitas masyarakat saja. Sebenarnya mayoritas muslim di seluruh dunia, ya, budaya yang terjadi pada mereka, kalau yang berlaku di antara mereka adalah bahwa laki-laki itulah yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan yang menyangkut masalah rumah tangga. Nah itu jika kita membaca pembagian harta pusaka berdasarkan tidak baik sebagainya. Jadi jika kita baca antara urus am dengan urus mana kemudian yang harus didahulukan jika kemudian urus itu seolah-olah berbeda dengan huruf yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh komunitas masyarakat. Nah ini yang pernah ditanya juga di mana. Biasanya kita kalau ke kantor itu ngasih uang saja. <laughs> kita kalau ngurusin administrasi kebiasaannya ngasih ngasih uang kan gitu ya datang ke kantor ngurus administrasi apapun namanya itu kebiasaan kita memberi memberi imbalan jasa atau engkau di mana Pak Ya, yang pertama bahwa sudah jelas memberi sesuatu yang bukan hadiah yang notabene-nya ada yang diinginkan dari sebuah kepentingan untuk segera menyelesaikan sebuah urusan itu termasuk bagian dari riswa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah dijanjikan sebelumnya. Ya. Beda kalau tidak dijanjikan sebelumnya, Pak. Tapi kalau sudah dijanjikan, menjadi dipatok harganya, dan yang sebagainya. Jika, tetapi jika jasa tidak ada masalah kalau jasa. Ya. Agen-agen misalnya jasa Ya, yang pakai tiket itu kan jasa. Memang dia membutuhkan tambahan untuk biaya transport, administrasi, dan lain sebagainya. Maka huruf tidak semuanya dijadikan landasan hukum. Ada huruf yang sahih dan huruf yang fasih. Mana yang paling besar dominan di dalam sebuah masyarakat? Apakah huruf yang sahih atau huruf yang fasih? Ternyata kita baca dari kebiasaan-kebiasaan orang Arab sebelum Islam hadir itu ternyata banyak yang kemudian diakomodir menjadi syariat Islam. Banyak. Jadi kebiasaan-kebiasaan pra-Islam itu banyak yang menjadi kebiasaan-kebiasaan menjadi syariat Islam. Jadi kebiasaan orang Arab Jahiliyah kemudian dijadikan syariat Islam di ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata kebiasaan-kebiasaan mereka juga banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik menghormati tamu itu kebiasaan orang Arab yang luar biasa. Kalau menghormati itu mereka memberikan makan, tidak cukup hanya dengan minuman atau dengan kue-kue dan lain sebagainya. Demikian juga mempertahankan ya, kesukuan itu juga bagian kebiasaan yang secara Islam juga tidak salah karena kita ingin mempertahankan kebaikan ya dari setiap komunitas yang kita miliki agar terjadi hal-hal yang baik dalam sebuah komunitas tersebut. Tetapi kalau yang salah tetap dikatakan salah, meskipun dia berasal dari kabilah kita, dari golongan kita, dari komunitas kita, dan lain sebagainya. Nah inilah pembicaraan kita tentang sebuah kaidah yang luar biasa yang digali dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, bagaimana acuan hukumnya dan kekuatan hukumnya jika kemudian kita melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut maka kaidah atau kuncinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al muslimun hasan bahwa apa yang dipandang baik oleh seluruh komunitas muslim itu akan dipandang baik juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakin ya bahwa kebiasaan yang memang benar-benar lahir dari tanggung jawab komunitas sebuah muslim untuk menghadirkan kebaikan itu juga baik di mata Allah. Karena tidak mungkin sebuah komunitas ataupun semua umat Islam sepakat untuk menghadirkan kemaksiatan ataupun menghadirkan keburukan di tengah-tengah mereka. Mereka ya dengan dengan izin Allah tidak akan mungkin terjadi yang demikian. Insya Allah akan selalu ada di tengah-tengah umat Islam mereka yang ingin menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah umatnya, di tengah bangsanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bagi sekalian sedikit pengantar tentang sebuah kaidah yang bernama al ol. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pemahaman kita terhadap usul fikih. Memang usul fikih ini bisa dibaca kadang-kadang ya, membuka ya, wawasan kita terhadap persoalan-persoalan hukum yang semakin besar dan semakin banyak dan semakin membutuhkan solusi-solusi dan biasanya produk-produk usul fikih itu karena secara teks memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak hanya ya, berlandaskan Al-Quran dan hadis ansih secara tekstual banyak persoalan-persoalan ini yang tidak tidak berikan solusinya tapi dengan munculnya kaidah-kaidah usul fikih, maka semakin memperkaya, ya, memperkaya khazanah keislaman bahwa Islam itu memberikan keleluasaan kepada sebuah komunitas muslim karena mereka senantiasa dilindungi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita pahami dari kaidah ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullah wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته